Kemarin sudah kita bahas terkait dengan muqaddimah dari apa yang dibawakan oleh Ibnu Jazari rahimahullahu taala bahwa seorang qari Al-Qur'an hendaknya sebelum mengawali membaca Al-Qur'anul Karim hendaknya memahami lima hal Yang pertama memahami tentang makharijul huruf. Tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah. Kemudian yang kedua memahami tentang sifatul huruf. Dan yang ketiga memahami tentang ahkamul huruf. Dan kemudian yang keempatnya mengenal tentang wakaf wal ibtida' Kemudian kelimanya adalah mengenal rasmul mushaf. Mengenal bagaimana bentuk-bentuk penulisan mushaf Utsmani. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mengawali dari bagian yang pertama. Dari mukaddimah ini. Ibnu Jazari menyebutkan qala makharijul hurufi sab'ata ashar ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar yang pertama mengenal tentang makharijul huruf tempat-tempat keluarnya huruf yang dimaksudkan dengan tempat keluarnya huruf ini adalah dari mana huruf-huruf hijaiyah ini berasal. Yang kita mestinya mengucapkan huruf-huruf hijaiyah ini dikembalikan kepada asalnya. Wa'ti haqqin haqqahu. Berikan masing-masing yang punya hak ini dengan haknya. Dan haknya huruf dari makharij ini kembalikan kepada e, tempatnya. Dan membicarakan terkait dengan masalah makharijul huruf suatu masalah yang sangat pokok bagi seorang qari'ul Quran. jika pula seorang mukri, seorang yang memberikan himmah dan perhatian kepada Al-Qur'anul Karim adalah sangat pokok sekali mengenal tentang makharijul huruf. Ini karena pada umumnya yang apa namanya eh, buku-buku tajwid ini kurang banyak perhatian dengan ini seperti di Tuhfatul Atfal dan ini uh, awal ya kemudian juga di Hidayatus Sibyan yang banyak dipelajari khususnya di Indonesia adalah dengan Hidayatus Sibyan dan dua-duanya ini hampir sama ya Tuhfatul Atfal dan Hidayatus Sibyan ya ini hampir sama ya. Hanya baitnya yang berbeda tapi babnya sama. Seputar masalah akamun nun sakinah wa tanwin kemudian hukum nun dan mim syadda kemudian ahkam mim sakinah hukum mim yang disukun kemudian itu itu eh? idgham dari mutaqaribain mutajanisain dan mutabaidain dan mutabaidain pun juga tidak dibahas yang banyak adalah dibahas di mutamatsilain dan mutajanisain saja yang lebih banyak kemudian habis itu adalah mudud bab mad Hmm, seperti sahib uh, Hidayatus Sibian mengawalinya juga demikian dalam uh, juga dalam bentuk-bentuk sair ya, bait-bait sair matan ya. Karena di awal pembahasannya adalah ahkamun nun sakinah. Hmm. Kemudian maka terkait dengan masalah makharij huruf ini satu hal yang sangat penting sekali. Satu hal yang mesti e, sangat pokok sekali seorang qari Al-Qur'an untuk mempelajarinya. Karena itu bahasanya Syatibi rahimahullahu taala menjelaskan dalam e, akhir risalah beliau e, mestinya ini dikatakan al-aula takdimuh yang lebih utama adalah untuk didahulukan terkait dengan masalah makharijul huruf ini agar seorang yang mubtad seorang mubtadiin seorang yang baru e, mengawali belajar Al-Qur'an ini sebelum membaca Al-Qur'an ini punya keilmuan, punya uh, wawasan terkait dengan apa yang mesti diucapkannya. Dari mana asalnya idhar, idgham, imala, tartik tafkhim dan seterusnya. Dari nah ini adalah sangat terkait dengan makharijul hurufnya. Dari mana eh, huruf-huruf uh, huruf -huruf itu keluar. Demikian pula terkait dengan masalah uh, sifatul huruf dan tajwidnya dari ahkamul huruf. Ini yang pokok pada makharijnya. Jadi dari apa uh, bagaimana bisa mengucapkan uh, eh, idhar yang benar, idgham, iqlab, ikhfa dan seterusnya ini sangat terkait dengan makharijnya. Dan kalau makharijnya dari tempat keluarnya itu pas, insya Allah pun juga sifatnya khususnya sifatul hurufnya akan bisa terrealisasi dengan baik akan diberikan sesuai dengan e, tempatnya sesuai dengan e, apa <coughs> haknya sementara tadi yang saya sebutkan kebanyakan adalah diawali dari e, tidak mengawalinya dari mengharijul huruf bahkan hampir tidak dibahas di hidatus sibyan juga di E, tohatul afal dan misalnya untuk mubtadiin ini hanya untuk mubtadiin yang pokok adalah di e, dua ini tapi sekali lagi memang dua ini dibutuhkan kepada praktek yang ketat berbeda dengan pembahasan-pembahasan yang sudah banyak menyebar dari ahkamul huruf ini ya. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang dan khususnya di Indonesia eh, kebanyakan yang dikaji adalah hidatus sibian. Ya. Di pondok-pondok hampir kebanyakan adalah dengan menggunakan hidatus sibian ini. Dari awal mengatakan Alhamdulillahi wa salla rabbuna ala nabiyyil mustafa habibina wa alihi wa, uh, wa alihi wa sahbihi wa man qara wa haka fit tajwidi nazman hurrira. Sammaituhu hidayat as-sibyani arju ilahi ghayatar ridwani. Nah, kemudian setelah muqaddimah ini mengawalinya dengan apa ahkamun nun sakina dan tanwin. Ini. Sammaituhu dan dikatakan sammaituhu hidayat as-sibyani arju ilahi ghayatar ridwani. Ahkamu tanwinin wa nunin taskunu indal hijai khamsatun tubayyanu idharu idghamu ma'al ghunnati aw bighairiha wal qalbu wal ikhfaru waw fadhhir lada hamzin wa ha'in ha'i thumma uh, thumma uh, wal aini thumma al ghaini thumma al kha'i wadghim bi ghunnatin bi biyan mulaida kana bi kalimatin ka dunya fam fambida dan seterusnya ya ini diawali dari langsung dengan uh, ahkamun nun sakinah dan uh, tanwin ketika bertemu dengan huruf hijaiyah idharu idghamu ma'al ghunnati au eh, idhar idgham ma'al ghunna dan au ghairiha ini ghairi ghunna wal qalb yani iqlab wal ikhfa dan ini uh, kemudian setelah itu dengan uh, nun dan mim sakinah dan uh, kemudian setelah itu adalah uh, akamul uh, enggak uh, akamun nun dan mim musyaddadah yang ditasdid Kemudian baru ahkam mim sakinah. Ya. Kemudian uh, ini diantaranya ya. <clears throat> Jadi babnya seperti itu ya. Wa hunnatun qad aujabuha abada fil mimi wan nuni idza ma shuddida. Hmm. Hmm. Wa hunnatun dan ghunna qad aujabuha dikatakan dengan bacaan wajibul ghunnah Fil mimi wan nun idza mashuddida pada mim dan nun ketika di tasdid. Nah, setelah itu kemudian baru menun apa mim sakinah. Wal mimu in taskun ladal ba tukhtafa tasim billahi talqa syarafa. Dan seterusnya. Ini kebanyakan diawali dari itu. Maka uh, Imam Syatibi, sahib Syatibiyah ini yang uh, mengatakan mengawalinya itu lebih baik dengan makharijul huruf supaya dalam praktek dari ahkamul huruf ini bisa lebih baik. Manakala makharijnya pas, maka berikutnya sifatul hurufnya juga akan bisa baik. Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tentang makharijul huruf ini apa itu makna makhraj? Adalah sautul mu'tamad ala makhrajin muhaqqaq. Dan au muqaddar bahwa namanya makhari secara istilah adalah suara yang bersandar pada tempat keluar yang muhakkak, yang pasti, yang pokok. Au muqaddar. Jadi makhraj ini ada dua. Ada makhraj muhakkak dan ada makhraj muqaddar. Yang pertama yang muhakkak ini adalah makhraj yang bersandar pada bagian tertentu dari lisan dari syafatain atau kaisum, Sementara makhraj muqaddar yang dikira-kirakan ini tidak punya sandaran. Maka ada makhraj muhakkak dan makhraj muqaddar. Kalau ada papan tulis lebih enak ini. Ya. Maka eh, ini tentang makharij bahwa terbagi menjadi dua antara dari tempat keluar ini yang menjadi sandaran dari huruf-huruf atau suara yang keluar ini adalah dengan e, eh, muhakkak dan muqaddar. Dan tentunya kita akan tahu mana yang muhakkak dan mana yang muqaddar manakala kita mengenal bagian-bagian dari yang menjadi sandaran huruf ini sendiri. Tentunya penting artinya untuk kita mengenal bagian-bagian dari mulut, ya. seputar mulut, dari lidah dan gigi pada khususnya, ya. lidah, gigi, bibir, karena makhraj itu tidak lepas keluar dari lima tempat. Nah, ini suara huruf-huruf hijaiyah ini tidak lepas keluar dari lima tempat. Yang pertama adalah makhrajul jauh. Yang paling jauh. Ya. Makhrajul jauh. Yang keluar dari rongga mulut. Kemudian yang kedua, makhrajul halak Dari tenggorokan. Makhraj yang kedua adalah tenggorokan. Kemudian yang ketiga, makhrajul lisan. Tempat keluar dari lidah. Dan ada bagian-bagiannya. Kemudian yang keempat adalah makhraj syafatain. Makhrajnya dua bibir. Dan yang kelimanya adalah makhraj al-khayshum. Maka uh, ini hal yang uh, lima hal ini. Maka dari lima hal ini penting artinya untuk kita mengenal bagian-bagian uh, tempat ini. Supaya kita bisa memahami atau mengeluarkan huruf-huruf hijaiyah ini sesuai dengan tempat keluarnya. Hmm. Jangan seperti yang dipahami oleh sebagian orang karena kurang memahami maka mengatakan dalam makhrajnya hak misalkan itu dari e, dada. Dada ini tidak bisa bersuara ya. Ini. Ini. ini. Makhrajnya hak katanya itu adalah e, dari dada. Hmm. Yang bisa bersuara itu perut ya, ketika kelaparan. ya. Maka eh, ini <coughs> mesti dipahami dengan apa dengan baik ya. Dari makharid yang ada. Jadi tadi kita sudah kenal bahwa uh, makhraj ini ada terbagi menjadi dua, ada makhraj muhaqqaq dan ada makhraj uh, muqaddar. Dari makharijul huruf Tadi sudah kita kenal, yang pertama ada makhraj muhaqqaq. Makhraj muhaqqaq ini adalah tempat keluar yang e, eh, dimana suara itu punya sandaran. Dan huruf-huruf hijaiyah ini hampir semuanya adalah seperti itu, punya sandaran ketika mengeluarkannya. Ab, ba, ja, la la tidak kan nggak bisa ya ini dan dari makhraj muhakkak ini yang tadi kita sebutkan ada empat ya pertama dari makhraj al halq kemudian makhraj lisan dan yang ketiga makhraj syafatain Ya. Ini yang uh, makhraj muhakkak ini. Yang ini punya sandaran bahwa yang pertama sandarannya pada halak, pada tenggorokan. Ya. Dari enam huruf yang ada. Kemudian lisan yang ini ada tiga, ada tiga makhraj. Kemudian dari halak ini ada dari lisan yang kedua ada sepuluh makhraj. Kemudian syafatain ada dua atau tiga. Ya. Nah perbedaan antara itbak dan uh, eh, idmam, ya, antara itbak dengan uh, infitahnya. Nah, kemudian yang kedua yang ghair yang uh, makhraj yang muqaddar. Ini ada dua pada Jauf dan Khayshum. Pada Jauf dan Khayshum. Jadi tidak lepas dari lima tempat ini. Dari huruf-huruf hijaiyah ini maka tidak lepas dari lima tempat ini. Dari halal, lisan, syafatain, jauf dan khayshum. Halak ini tenggorokan, lisan ini paling banyak, lidah. Maka penting artinya kita, kita mengenal lidah. Ya. Bagian-bagiannya karena ini lidah adalah satu anggota tubuh yang tidak bertulang. Ya. Ini juga dari semua hal dan ini yang paling membahayakan. Baik dalam baca Quran atau dalam ngomong dan kebanyakan belum neraka adalah karena ini ya. Karena lidah ini ya. Karena itu dalam e, khasaidul alsun ya. Harus diperhatikan ya. Dan siapa yang menjaga ini Rasulullah jamin akan surganya ya. Ini, ini lisan ya. Itu dikatakan ikhfad lisanaka ayyuhal insan la yaldaghannaka innahu thu'ban. Ya. Jagalah lidah wahai manusia, sesungguhnya lidah itu adalah thu'ban ya. Adalah ular. Kam fil maqabiri min qatili lisanihi. Betapa banyak orang yang uh, terkubur hanya karena lidah ini ya. Nah, demikian pula dalam masalah tajwid ini betapa banyak juga orang yang tersalah gara-gara lidah ini. Ya. Miringnya kemana, terus larinya kemana si lidah ini. Nah, ini banyak terjadi lahan adalah dari lisan ini. Ya. Karena yang banyak berputar itu lidah. Ya. Maka ini makhluknya paling banyak. Ya. Kemudian yang ketiganya adalah syafatain dari dua bibir. Kemudian e, berikutnya dari makhraj muqaddar yang pertama adalah jauh. Ya. Jauh ini yang tidak punya sandar. Dikatakan muqaddar karena memang tidak punya dikira-kirakan. Ya. Dikira-kirakan, ini muqaddar. Ini karena tidak punya, maksudnya dikira-kirakan di sini tidak punya sandaran yang pokok. A ya, sampai nafasnya habis. Muqaddar di sini maka ditentukan sepanjang mana nah, nanti di babul mudud akan kita bahas seberapa panjang yang mesti harus kita keluarkan ya. Nah, kalau kurang panjang kata Syekh Ayub mengatakan mudduha ila syarq Asia, ya, kan sampai ke Asia Tenggara katanya. Nah, nah ini. Kemudian yang berikutnya adalah khayshum ini. Khayshum ini eh, juga muqaddar. Karena juga tidak punya sandal. Sandalnya pada pangkal hidung, ya. Pada pangkal hidung. Dan ini hanya dimiliki pada huruf gunnah saja. Antara nun dan mim. Antara nun dan mim, ya. Ketika di sukun atau ketika di tasdid, ya. Antara nun dan mim ini. Maka nanti kaitannya adalah di e, kaisumi ini dari huruf-huruf e, dari gunnah, ya. Baik yang diidghamkan atau yang Eh, tidaknya. <clears throat> ini uh, lima makhraj ini. Dari lima makhraj ini penting juga artinya untuk kita mengenal satu persatu. Ya. Yang pertama halak. Dari tenggorokan ini uh, ternyata terbagi menjadi tiga. Ya. Ada aqsa al-halak. Ada apa? Aqsa halak Ini bagian pangkal tenggorokan. Bagian pangkal tenggorokan. Kemudian yang kedua wasatul halab, bagian tengahnya. Ya. Aqsa al-halaq. Kemudian yang kedua wasat al-halaq. Dan yang ketiganya adalah adna al Katakan adna al ini e, yang lebih dekat. Yani bagian tenggorokan yang lebih dekat dekat kepada lidah. Karena di sini perbatasan, ya. Perbatasan antara e, lidah dengan tenggorokan, ya. Dan ini lebih dekat. Maka setelah lidah eh, setelah tenggorokan ini berikutnya adalah ke depan dari aksan lisan dari pangkal lidahnya qaf kaf nah, di sini nanti bertemu tengah ya. maka di mana uh, kita apa namanya uh, mengenal ini dari aksa halab ini dikatakan aksa itu yang paling jauh ya. jadi bukan huruf daripada dari huruf hamzah dan ha insyaallah akan kita rinci Kemudian wasat ke tengah sedikit. Ya. Dan kemudian adna lebih ke atas, lebih mendekat kepada lisan. Kemudian ini mengenal dan yang pertama mengenal tentang halak, mengenal tentang tenggorokan. Kemudian yang kedua mengenal tentang lisan. Lisan ini juga harus kita kenal bagian-bagiannya di antara bagian-bagian lidah yang pertama aqsa al-lisan, pangkal lidah. Ya. Ada namanya pangkal lidah. Yang nanti keluar dari pangkal lidah ini dua huruf, qaf dan kaf. Kemudian yang kedua, ya, ya, ya mawadhi lisan Tempat-tempat lidah yang pertama aqsa lisan. Pangkal lidah. Yang kedua wasatul lisan. Bagian tengahnya ya. Lidah sini bagian ujungnya, ah, ini tengah. Dari tengah ini nanti keluar tiga huruf. Ya. Jim, shin, dan iya yang final dengan huruf syajariyah ini keluar dari bagian tengahnya. Kemudian ke depan adalah tarful lisan, bagian ujungnya. Ujung lidah dari sini yang paling banyak. Tarf al-lisan. Bagian ujung lidah. dan yang paling banyak nanti di bagian ujung ini dari dari huruf-huruf hijaiyah e, banyak berkisar di ujung lidah ini. Kemudian yang keempat dari bagian lidah ini adalah hafatul lisan. Namanya hafatul lisan. Hafatul lisan ini bagian pinggir. Ada kanan, ada kiri. Pinggirnya lidah. Kan? Karena lidah ini kan pipih ya ada bagian pinggirnya. Yang ini makhraj yang panjang, makhrajnya wad ya. Yang keempat ya. Hafatul lisan. Jadi makhrajnya wad, yang ke kanan dan ke kiri, bukan lanjut itu tidak. Karena nanti di tengah di sini pertemuan Makhrajnya wad kanan dan kiri ini, ini sini tengahnya adalah makhrajnya lam yang persis di tengahnya. Yang e, ini lam di tengah. Yang ke kanan dan kiri ini adalah makhrajnya e, wad ya. Bukan bablas ya. Mengucapkan wad juga l, ya biasanya kan ya mengucapkan wad itu bob ya dengan apa namanya lidahnya itu diangkat semuanya. Ini ini umumnya kan begitu. Walam bolin. Nah, ini dari si makhraj dan juga dari ini sudah tidak pas ya. Nanti ada pembahasan sendiri. Ini yang keempat bagian daripada lidah. Kemudian yang kelimanya adalah uh, eh, bisa, Bagian punggung lidah. Ya. Ini yang kelima. Wahrul lisan. Dan ini sedikit nanti makhrajnya ra ya. Makhrajnya ra ya. Pas di tengah juga apa di ujung juga tapi agak sedikit dimasukkan ke wahrul lisan. Ya. Bagian punggungnya. Jadi ada punggung, ada perutnya, ya. ada ada punggung, ada perutnya. Yang keenamnya adalah babnu al-lisan batnul lisan. Ini diantara bagian-bagian daripada lidah. Aqsal lisan, wasatul lisan, tarful lisan, hafatul lisan, zahrul lisan, dan batnul lisan. Bagian pangkal lidah, bagian tengahnya lidah, kemudian ujung lidah, hafatul lisan bagian pinggirnya, nah, kemudian zahrul lisan bagian punggung lidah dan bagian e, batnul lisan, bagian perut lidah ini. Yang paling banyak nanti di bagian e, tarful lisan ini. Nah, kemudian tinggal lari kemana ujungnya ini. Nah ini yang penting untuk kemudian kita mengenal yang kedua adalah e, tempat atau bagian-bagian dari gigi. Ya. Ini katanya adalah nanti sandarannya antara lidah dengan gigi. Ya. Ini ya. Uh, ini yang uh, kedua setelah mengenal halat, kemudian tentang lidah, ya, mengenal lisan. Kemudian berikutnya kita kenal gigi ini juga penting untuk kita kita pahami ya bagian-bagiannya. Ya. Yang pertama bahwa li, uh, gigi ini ada kita mengetahui ada 32 kan. 16 di atas, 16 di bawah. Mana yang berperan di sini dalam e, eh, kaitannya dengan makharijul huruf ini? Dari tempat-tempat e, huruf hijaiyah itu keluar ya. <clears throat> Mana yang berperan? Maka penting artinya untuk kita memahaminya. Dari e, 32 32 buah gigi, 16 bagian rongga mulut yang atas, kemudian 16 di bawahnya. Yang pertama, bagian yang pertama dan ini yang paling pertama keluar biasanya ya, adalah namanya gigi sana ya, Gigi sana ya ini gigi seri. Pertama keluar ketika anak-anak itu ya ini empat gigi yang paling depan ya. Dua di atas, dua di bawah dan ini yang paling banyak berperan ya dalam makharij. Mengapa kita mesti mengenal ini? Eh, supaya kita nanti bisa mengeluarkannya itu pas. Kemana lidah itu bersandar? Apakah ke pangkal gigi? Gigi ini juga ada e, pangkal gigi. Eh, atau ke ujung gigi. Ya, ke ujungnya atau ke e, pangkalnya. Atau kemudian malah ke kepada hanuk. Ya, ini kepada langit-langit e, mulut Ya. Ini ini supaya kita uh, lebih mengenal dari bagian-bagian mulut ini ya. Maka penting artinya untuk kita sedikit memahami sebelum kita masuk dalam makharijul huruf ini rincian-rincian dari huruf-huruf hijaiyah dari mana keluarnya lebih baiknya kita mengenal eh, tempat-tempat ini. Tadi yang pertama adalah eh, sudah halak, kedua lisan, nah, sekarang adalah mengenal tentang gigi. Ya. Yang pertama adalah sanaya, gigi seri. Empat yang pertama keluar, di paling depan. Dua di atas, dua di bawah. Yang di atas dinamakan sanaya lauliyah. Sanaya lauliyah yang bawah dikatakan dengan sanaya sufla. Ini gigi seri bagian bawah. Kemudian yang kedua Rubaiyat. Namanya rubaiyat. Yang ini adalah di sebelahnya gigi seri. Kanan dan kiri, atas dan bawah. Empat juga. Ada empat. Ya. Dua di e, kanan, kiri, ya. dan atas bawah. Bersebelahan dengan gigi seri. Ini namanya rubaiyat. Kemudian yang ke Tiganya adalah anyab atau gigi taring. Ya. Dan ini yang paling terakhir keluar biasanya. Hmm. Ah, apa sebelum apa sebelum nawajib ya, sebelum dari apa gigi geraham yang belakang. Ya. Nah, biasanya ketika depan sudah rapi, ya, sebelahnya sudah keluar, gigi toahin ya, gigi penumpuk pun sudah keluar, uh, gigi taring itu biasanya terakhir ya. Ini menyusui baru kemudian yang geraham yang paling belakang ini. Ini yang ketiga, ini gigi taring. Empat, ya, empat juga, dua di atas, dua di bawah, kanan dan kiri bersebelahan dengan uh, gigi rubahnya Kemudian yang keempatnya adalah gigi geraham dikatakan dengan labras ya. Bagian-bagian daripada uh, gigi. Yang pertama astana ya, Ini ada empat. Kemudian yang kedua rubaiyat. Ini juga empat. Kemudian yang ketiga al-anyab sama dari nab juga empat. Nah, kemudian yang keempatnya adalah al Nah, ini sisanya. Dari 32 dikurangi 12. Ada 20 ya. 20 adalah pada adras ini. Yang adras ini terbagi menjadi tiga. Ada <clears throat> yang pertama adalah uh, eh, al Kemudian tawahin dan nawajib. Wawahik ini juga ada empat. Kemudian tawahin dua belas dan yang terakhir adalah nawajib. Ini yang paling kuat ya Bagaimana sabda Nabi alaihi salatu terkait untuk kita memegangi sunnah beliau. Tamassaku biha wa 'alaiha bin nawajid. Ini nawajid adalah yang paling belakang, yang paling kuat. Ini. Tawahin ini yang gigi penumbuk yang biasa untuk ngunyah ini e, namanya tawahin dan ini juga memiliki peranan ya, dari e, khususnya yang bagian atas ya. Jadi azras ini ya, ada yang pertama zawahik nimbat. Kemudian yang kedua at-tawahin. Tawahin ini di penumbuk. Ya. Tohan itu kan ya. ya. Nah itu Syekh eh, Syahalbani ya. Ketika bantah kepada Rahim Tohan ya kan belum mengatakan ya, an yuthana minat tahanina tahnan. Ini tumbuknya. Bahasanya orang Batak nih, tumbuknya. Hah? Lahik ah ya. Mereka. Kemudian eh, nawajid. Ini ada empat. uh, eh, ikhwan rahimani wa rahimakumullah ini mengenal tentang eh, tempat-tempat uh, gigi yaitu apa bagian-bagian daripada gigi. Yang pertama tanah ya, <clears throat> yang kedua rubaiyat, kemudian yang ketiganya adalah anyab dan yang keempatnya adalah uh, eh, abras atau gigi geraham yang terbagi menjadi tiga bagian. Ada bawahik yang bersebelahan dengan gigi taring ada empat kanan kiri atas dan bawah kemudian yang kedua tawahin 12 ini yang juga uh, <clears throat> bersebelahan dengan niab ini terbagi menjadi dua juga enam di atas enam di bawah ya. dan uh, yang terakhir adalah an-nawajid. Kemudian dari 32 bagian gigi ini ya, ini, yang terpakai dalam makharijul huruf itu ada 18. Ya. Yang terpakai itu 18. 16 bagian atas Ya. Ini diantaranya ya. Dan e, kemudian ini e, eh, 18 dari atas, e, eh, 16 di atas dan 2 di bawah. 2 di bawah hanya sanaya sufla saja. Jadi yang bagian bawah cuman gigi seri yang depannya. Yang gigi seri yang depan yang bawah. Nah, kemudian 16 Sisanya adalah yang di atas. Ini, ini semua kena ya. Yang atas. Ini adalah uh, <clears throat> yang kita bahas. Bagaimana nanti apa bagaimana apa rinciannya Allah nanti satu persatu akan kita bahas ini dari eh, tempat-tempat uh, ini. Maka uh, eh, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah ini apa seputar mulut. Kita kenal bagian-bagian bagian -bagian halak bagian lisan dan bagian gigi. Adapun khayshum dan e, jauh ini <clears throat> tidak punya sandaran yang jelas ya. Karena e, itu karena itu sebagian para qurra ini, ahli qiraat mengatakan tidak ada tempat itu ya. Maksud dinafikannya. Baik, kita mulai dari apa yang dibahas oleh Ibnu Jazari rahimahullahu taala. Qala makharijul hurufi sab'ata ashar ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Makharijul hurufi sab'ata ashar. Tempat keluarnya huruf itu ada 17 makhraj. Ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar menurut yang dipilih oleh orang yang mumpuni. Ini punya khibrah. Punya e, pengalaman, punya kemampuan. mana ikhtabar. Yang beliau masukkan di sini adalah Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Dikatakan ala alladhi yakhtaruhu. Menunjukkan di sini ada khilaf. Ini yang dipilih dan dirojihkan ya, oleh yang memiliki khibrah maka dalam hal ini menunjukkan bahwa di antara ahli qiraat dan ahlul lughah ada terjadi perbedaan pendapat tentang tempat keluarnya huruf ini. Subhanallah, sesuatu yang e, masih terjadi yang namanya ikhtilaf ya. Makanya kita masih harus lapang dada dalam masalah ini ya. Dalam banyak hal. yang mana khilaf itu sesuatu yang pasti terjadi. Cuman bagaimana kita mensikapinya. Ya. Kita bagaimana mensikapinya dari perbedaan pendapat yang ada. Kalau sesuatu itu yang sair, ya, sesuatu yang layak untuk berbeda, maka mengapa tidak? Tidak bisa kita kemudian mengilzamkan harus seperti ini. Ya. Ini bukan militer, ya, ya harus ya, ya. ini agama, masya Allah ya, banyak kemudahan. Maka seperti ini kita mendewasakan diri kita. Ya. Dan seperti itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengajari para sahabat dan seperti itu para sahabat ya, dalam mensikapi kepada perbedaan dalam segala hal. Ya, segala hal di sini adalah dalam masalah agama kan, dalam masalah agama, masalah dunia jadi perbedaan eh, kemudian sampai musuhan ini ya menghinakan seperti itu ya. Kalau hanya urusan dunia kok sampai ini menghinakan ya. Masalah agama masih mending ya. Tapi ini pun juga kita melihat bagaimana apa eh, mensikapi perbedaan ini. Karena perbedaan adalah sesuatu yang pasti di mana hal dalam agama ini eh, pasti ada tempat-tempat yang itu layak untuk berbeda, ya. Ini khususnya dalam masalah-masalah tafriat ya. Maka kita bagaimana mensikapinya. Dan ini kembali kepada masalah ini bahwa dalam makharijul huruf pun juga ada perbedaan. Tapi juga tidak kemudian saling menjatuhkan satu dengan lainnya lah. Para sahabat juga seperti itu. Ya. Perbedaan kiroat. Tapi juga tidak saling menjatuhkan. Sebagaimana kisahnya uh, Umar bin Khattab dengan Ubay bin Kaab. Ya. Kisahnya Ubay bin Kaab itu mengimami dengan bacaan yang tidak pernah terdengar oleh Umar. Suratnya sama tapi bacaannya berbeda, kiroatnya berbeda. Hmm. Sampai diriwayatkan Umar ini sudah apa namanya uh, geram. Ya. Selesai sholat langsung ditariknya apa kerah bajunya si Ubay bin Kaab. Dari mana kamu ini? Nah, ini karena ghirahnya terhadap agama. Ya. Sema, apa kesemburannya kepada agama kalau kalau kemudian e, mengada-ada dalam agama ini. Akhirnya kemudian di keduanya datang kepada Rasulullah dan ternyata dua-duanya tidak ada yang disalahkan ini ya Ubay membaca dengan apa yang belum dengar dari Rasulullah semuanya itu adalah mutawatir ya. dan Umar pun juga seperti itu dan ini uh, makanya dalam hal ini kita mesti juga harus lapang dada sesuatu yang memang sa'ir ya untuk kita berbeda tidak hanya dalam masalah ini saja masalah masalah fikihiyah masalah eh, ini apalagi masalah-masalah yang nawazil pada masa kita sekarang ini banyak masalah-masalah kontemporer ya jangan kita kemudian menyimpulkan sendiri ya. Ini masalah yang akan berbahaya mengilzamkan sesuatu yang tidak layak untuk dilizamkan ya. Lazimul qaul laisa bil qaul ya. Lazimul qaul laisa bil qaul. Ini kaidah ini diangkat kuat oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya. Lazimul qaul laisa bil qaul. Ini yani kelaziman seseorang mengatakan seperti ini tidak mesti harus seperti itu. Bahkan sampai orang mengatakan Eh, misalkan dikatakan kalau seorang itu mengatakan Al-Qur'an itu makhluk ya, lazimnya kan kufur ya. Karena kaidah mengatakan man qala bi khalqil Qur'an fa huwa kafir. Ini kaidahnya para ulama ya. Siapa mengatakan Quran itu makhluk, dia itu kafir. Tapi lazimnya seperti itu laisa bil qaul tidak mengharuskan untuk kemudian kita mengkafirkan orang yang mengatakan Quran itu makhluk kecuali setelah tawafur syurut dan intifaul mawani terpenuhi semua persyaratan dan tidak ada mawaneknya untuk kita menghukuminya. Nah, ini. Maka ini uh, ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah kaitan masalah khilaf. Dalam masalah makharij dan furu ini juga ada khilaf. Karena itu, ini kita lihat Ibnu Jazari juga bahasanya santun ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Menurut yang dipilih, dirojihkan. Ini juga membuka peluang ya. Karena memang ada khilaf di sini. Ini yang beliau rojihkan. Bahwa uh, makharijul huruf itu ada 17. Ada 17 makhraj. Maka uh, bahwa makharijul huruf ini terjadi perbedaan di antara ahlul lughah dan juga ahli qiraat. Pendapat yang pertama dari 28 uh, eh, huruf yang ada Pendapat yang pertama mengatakan atau 28 atau 29 ya, 29 huruf. Pendapat yang pertama mengatakan bahasanya makharijul huruf ini ada 17 makhraj. Ya. Dan ini pendapatnya dikatakan manik tabar siapa yang manik tabar ini yang dimaksudkan di sini adalah Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi rahimahullah taala. Hmm, ini pendapatnya Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi, Sahib al qafiyah wal arud, ya. Yang punya qafiyah dan arud. Ini tentang apa kaidah-kaidah dalam sair, Dalam not-not dalam sair. ini yang membuat adalah yang merumuskannya itu adalah Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Jadi dari sair sair jahiliyah yang dahulu, nah ternyata setelah dikumpulkan itu uh, apa namanya? uh, ada uh, siapa Khalil bin Ahmad Al-Faraidin ini yang membuat apa wazan-wazan yang ada. Nah, seperti kita misalkan dalam uh, hal ini ini pun juga punya wazan makharijul hurufi sab'ata asyar 'ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Ini ada wazannya. Makharijul mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilu mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilu ini wazannya makharijul mustaf'ilun huruf sab mustaf'ilun ata ashar mustaf'ilu ini mustaf'ilun ini bahar rajas ada 16 buhur yang Qadian sama Ibn Khalil bin Ahmad Al-Farahidi apa itu buhur tambah mumet lagi ya. ya. Ini eh, bahasan bikin luasnya ya. Nahu sorof juga mumeti ya, apalagi sudah tambah ini ya. Ini. Dan memang pusing kalau bukan eh, apa eh, kita kita khusus yang mengkhususkan masalah ini juga. Saya pernah belajar itu selesai, tapi selesai tok ini ya. <laughs> Gak bisa, <laughs> hasilnya gak bisa saya. Masih kita tahu saja. Ya. Belajar arut ini juga selesai di mesin, di mesin Nabawi juga juga kan nyata mumaknya. Kan ya. Ini butuh kepada kejelian ya, dan kepiawaian. Tapi memang pentingnya, yang penting itu ngerti sathiyatnya lah, ngerti-ngerti apa namanya he, terminalnya. Oh begini begini itu tak ya. Adapun tatbik dan seterusnya ini tidak punya makan apa-apa ya, tidak punya apa-apanya. Nah, ini dari sini apa kita juga tahu masya Allah para ulama yang namanya bahasa itu sangat tinggi sekali. Ini dan ini mempelajari bahasa yang dipakai oleh lisanul Arab ini. Ya. Lisanul Arab. Bagaimana e, para sahabat dahulu berbicara betul apa langsung keluar begitu saja. Nah, sementara sekarang eh, Jangankan orang Arab saja banyak yang tidak paham dengan bahasa sendiri. Seperti kita bahasa Indonesia. Karena sudah banyak terkontaminasi dengan ajam. Ya, yang mu'arab. Nah, ini juga banyak tidak dikenal. Makanya juga Eh, kata orang Arab sendiri. Ya. Saya dulu waktu masih ke eh, kuliah itu juga ada orang Arab. Ketika apa he, eh, mata kuliah sorof ini, ya. syekhnya tuh ada Saudi, ya. tuh kelas Saudi kan? ya syekh, hmm, saya ini Saudi, saya ini Arabi, dari mana itu? <laughs> Lafat-lafat itu dari mana ini? Saya ini Saudi, saya Arabi ini. <laughs> Sampai seperti ya, ini orang Arab sendiri juga asing dengan Eh, bahasanya. Dan dari sini kita lihat juhud para uh, ulama kita ya, dalam masalah ilmu ini, ya. khususnya di ilmu alat dari bahasa ini, ya. sangat luar biasa. Pentingnya masalah ini supaya juga terhindar dari berbagai apa namanya uh, inhirafat, ya. penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya. Dan ini banyak ini. Orang mau menyesatkan kaum muslimin lewat bahasa. Ini. Maka ini kita banyak dikibuli. Masuknya takwil-takwil yang ada ini juga dari bahasa. Ini. Kamus Munjid pada khususnya yang banyak menyebar di sini itu paling banyak takwilnya itu. Ini. Maka dulu waktu di pesantren ya, Munjid termasuk yang diharamkan. Padahal ini adalah kamus eh, apa namanya eh, wajib bagi pesantren Gontor kan gitu. kalau di Gontor ini wajib Munjid ini. Kalau pesantren saya dulu, ini kamus yang diharamkan. Ya. Karena takwilatnya banyak ya, dari bahasa ini. Ya. ini. Dan ini menyesatkan sekali masalah akidah, bukan masalah-masalah yang gampang. Karena membuat siapa? Membuat orang Nasrani ini yang membuat ini. Ya. Bukan dari kita. Ini betapa kita lihat juga juhudnya orang-orang Nasrani atau orang-orang non-Muslim untuk bagaimana menggelincirkan umat Islam. Ini. Nah ini penting artinya padahal mereka cuman ya apa e, ngadopsi saja maka subhanallah eh, para ulama kita ini dengan seperti ini kita memahami betapa besar juhudnya para ulama kita. Ini. Kadang-kadang sebagian ikhwah harus belajar nahus nggak usah sekedarnya saja ini. Belajar bahasa Arab sekedarnya saja. Ya kalau sekedarnya saja nanti cuma dapat sekedarnya saja gitu ya. Ini. Ini. Wong kita mau sungguh-sungguh juga dapatnya sedikit ya, apalagi cuma sekedarnya saja. Dapat apa ini ya? Ini. ini. Sebagaimana dikatakan oleh Sufyan Thawri. Rahimahullah taala kaitan masalah ilmu ini ya. Maka ini ikhwan fillah rahimani rahimakumullah sekali lagi ini pendapat yang pertama adalah pendapatnya Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi Rahimahullah taala yang mengatakan ini dikuatkan oleh Ibnu Jajari. dan ini hampir syibah ijma ya hampir dikatakan uh, yang sesudahnya adalah mengatakan bahasanya lebih menguatkan bahasanya makharijul huruf ini ada 17 makhraj. Yang terbagi nanti insyaallah akan kita rinci. uh, yang pertama makhrajul jauh satu makhraj, kemudian yang kedua di halq memiliki tiga makhraj ya. Ada empat sudah ya. Kemudian lidah ada sepuluh makhraj ada 14 ya. Kemudian syafatain ada dua makhraj sudah 16 dan eh, khaisum satu makhraj ya. 17 makhraj. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua adalah pendapatnya Sibawe. Pendapatnya Sibawe atau Sibo ya. Ini. Ini eh, muridnya ini juga imam ahlul lughah ya dari Basrah. Dari Basrah ini ya. Imamnya ahlul lughah di Basrah dan ini muridnya Khalil bin Ahmad. Kita lihat bagaimana antara murid dan guru berbeda pendapat. Sesuatu yang sair ya, sesuatu yang biasa. Bagaimana kita mensikapi seperti itu ya. Ini para guru dan murid dari dulu juga berbeda pendapat. Tapi mengapa kita tidak mengambil pelajaran seperti itu? Ya. Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Ini kan murid dan guru. Kok beda? Ini pun juga terjadi perbedaan. Ini. Antara Imam Ahmad dengan Imam Malik. Juga antara murid dan guru. kita lihat ini pelajaran bagi kita. Bagaimana murid dan guru seorang guru tawaduknya. Ya. Seorang murid juga santunnya. Ya. Dengan kesantunannya ini ternyata juga tidak ribut-ribut ya. Ini. Padahal ini antara murid dan guru. Biasanya kalau apa he, kita ya, kalau ada murid kok menyelisih gurunya, nah, ini sudah ya, habis ya. Ini, <laughs> ini Allah musta'an. Ya. Maka ini pelajar kita belajar dari eh, para ulama kita ya namanya perbedaan sesuatu yang dan namanya masyaikh sekarang ini pun juga banyak masalah ya perbedaan di antara mereka itu juga ada ini kita lihat tanya ke Ustaz Cahyo tuh <laughs> dan juga yang lainnya para ustadz ini yang saya dengan masyaikh mesti ada masalah-masalah di antara mereka tapi tidak pernah ditashir tidak diangkat kenapa dan mengapa ini maka eh, subhanallah ini satu pelajaran bagi kita dan dan dalam hal ini juga ini eh, dari uh, Imam Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi dengan Sibawaih Di mana Sibawaih mengatakan bahasanya makharijul huruf itu ada 16 saja. Dikurangi satu. Ya. ya. Dikurangi satu. Dengan menghilangkan makharijul jauh. Makharijul jauh huruf mad ini tidak ada. Dari alif, waw dan ya ini dikembalikan kepada asalnya alif kepada hamzah dari e, pangkal tenggorokan aksal e, halak kemudian iya di wasat lisan bagian tengah dari lidah dan waw dari syafatain ya. ini kata e, Sibawih rahimahullahu taala dan orang-orang yang sependapat dengan beliau ini dan jadi 16 terbagi menjadi empat saja. Jadi tidak ada makhraj al-jauh. Makhraj jauh ini tidak ada dikembalikan pada uh, asalnya. Maka uh, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini Sibawi adalah imam Ahlul Basrah. Dan menjadi rujukan dalam bahasa ini Sibawi. Ya. Kalau antum belajar uh, nahwu dan sorof ini ya, pembelajar syarah menakil saja, akan didapati banyak dari e, kaul-kaulnya si Baweh ya. dan juga Al-Farra nanti berseberangan ya. Padahal dua kota yang berhadapan dari Kufah dan Basra ini. Tapi ini merupakan rujukan dalam bahasa ya, yang berseteru ya, sepanjang zaman ya. Sampai sekarang ya. Ini terus berseteru tapi dulu seterunya adalah seteru ilmiah ya. Seteru yang ilmiah. Ini yang kedua. Kemudian mendapat yang ketiga adalah pendapat Imam Al-Farra. Madhabnya Imam Al-Farra rahimahullahu taala. Ini juga imam di Kufah, imam Ahlul Lughah dan qiraat di Kufah. Yang mengatakan ada 14 makhraj. Bagaimana menjadi 14? Dari 17 sebenarnya asalnya juga sama. Dengan menghilangkan satu sisi berpendapat dengan si baweh, Sama-sama membuang makhraj al-jauh. Kemudian yang kedua dengan menjadikan makhrajnya nun, lam dan ra ini jadi satu makhraj. Karena nun, lam dan ra ini memang limit sekali. Makhrajnya sangat berdekatan. Hmm. Ya. Ini sangat berdekatan, semuanya pas di ujung. Yang paling ujung ini nun, ke bawahnya rok ke atasnya lam. Ya. Ini, ya. Sama-sama di ujung. Bagaimana ya, tadi kita kita singgung bahwa lisan ini kan bentuknya pipih ya. Bentuknya pipih. Yang pas di tengahnya itu adalah nun. Ya. Maka kita mengucapkan nun, nah, lidah ini lurus. Ya. Lurus pas di tengah ah, sandaran. Ini. Ra'a sudah mulai lompat. Maka masuk ke zahrul lisan. Sementara lam ke depan. Ini. Nah, ini karena itu uh, Imam Al-Farra menjadikannya ini tiga ini satu makhraj dan sifat-sifatnya juga hampir sama ya. Dalam sifatnya tiga huruf ini pun juga uh, bersamaan. Tapi ternyata Tiga huruf ini juga memiliki kekhususan sendiri-sendiri. Hmm. Ra dengan sifat takrirnya ini juga uh, memiliki nanti sholat akan kita uh, disendirikan. Menurutnya jadi menyendirikan di bab lam dan bab ra sendiri. Ya. Ada bab ulama dan bab ra'at. Ya. Kapan dibaca tarqi, kapan dibaca tafkhim. Ya. Kapan dibaca tebal, kapan dibaca tipis, dan kapan boleh dua-duanya. Hmm. Ini pada lam dan Rok. Kemudian pada nun, nah ini juga memiliki keistimewaan dari gunnah. Ya. Kapan apa he, digunnahkan ya. dilipatkan mana gunnah itu adalah digabungkan dan kapan he, eh, didengungkan dan kapan eh, diidromkan ini, ini pada nun memiliki kekhususan nanti insya Allah akan kita bahas. Dan karena itu yang rajih dan tentunya lebih kuat adalah ini dipisah. Karena memiliki kekhususan sendiri-sendiri dari tiga uh, huruf ini. Ini pendapat uh, Imam Al-Farra rahimahullah ta'ala yang mengatakan ada 14 makhraj dengan membuang makhrajul jauh dan menjadikan makhrajnya lam, nun, dan ra menjadi satu makhraj. Kemudian pendapat yang keempat adalah pendapat yang paling lemah adalah mengatakan bahwasanya likulli harfin makhrajuhu. Ya. Setiap huruf itu memiliki makhraj sendiri-sendiri. Ya. Ini uh, yang uh, lemah ya. Dan kayaknya tidak ada yang mengatakan seperti itu. Tapi ini memang ada ya, cuman apa uh, <clears throat> apa namanya tidak, tidak masyur. Ya. Maka dari sini uh, eh, Afiddin rahimani wa rahimakumullah bahwa terjadi perbedaan pendapat dalam masalah makharijul huruf ada empat pendapat yang pertama mengatakan ada 17 makhraj jadi insya Allah akan kita kasih 17 ini jadi pendapatnya Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi yang dikuatkan oleh Ibnu Jajari Rahimahullah taala dan para ahli qiraat sesudahnya kemudian pendapat yang kedua adalah pendapatnya Sibawai yang mengatakan ada 16 makhraj dengan menghilangkan makhrajul jauh dan yang ketiga adalah uh, pendapatnya Al-Farra yang mengatakan ada 14 makhraj dengan menghilangkan makhrajul jauh dan menjadikan makhraj lam, nun dan ra menjadi satu makhraj dan yang keempat yang mengatakan setiap huruf itu uh, memiliki makhraj sendiri sendirinya e, kalau kemudian kita perhatikan dari perbedaan tiga yang pertama ini antara Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, kemudian Sibawi dan Al-Farra, ini sebenarnya bukan ikhtilaf yang hakiki. Yani ikhtilaf yang uh, bukan ikhtilaf yang hakiki ini. Hakikatnya adalah karena <clears throat> Semuanya bersandar atau semuanya memperhatikan kepada sandaran suara dari makhraj tersebut. Dari sisi kuat dan lemahnya. Ini yang pertama. Kuat dan lemahnya. Kemudian sisi yang kedua e, dari kedekatannya. Yang dikatakan oleh Al-Farraq tadi mengatakan ada e, lam dan e, mim dan e, lam nun dan rom jadi satu makhraj karena memang e, Eh, sangat berdekatannya. Namun e, yang dirajikan sekali lagi adalah e, yang pendapatnya Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi rahimahullahu taala yang mengatakan ini ada 17 makhraj yang terbagi dalam lima tempat. Jadi dari e, halak dari abad jauh, kemudian halak, lisan, syafatain dan khusyum yang tadi sudah kita singgung secara global bahwa dari 17 ini eh, satu makhraj pada jauh ya. Dari makhrajul jauh memiliki satu makhraj ya. Kemudian yang kedua halak ada tiga makhraj ya. Ada tiga tempat. Kemudian yang ketiganya lisan ada sepuluh. Ya. Ini ada sudah empat belas. Kemudian syafatain memiliki dua tempat. Ya. Dan 16 dan yang terakhir adalah khusyum. <clears throat> Baik. Ini uh, eh, Ibn Jazari rahimahullah ta'ala qala makharijul hurufi sab'ata ashar ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Selesai. Kemudian mulai beliau merinci satu persatu dari 17 makhraj ini. Yang pertama kata beliau, fa'aliful jawfi wakhtaha wahi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Ya. Dari 17 makhraj ini jadwal sampai jam. Yang pertama dari 17 makhraj ini ya. Uh, apa namanya? Uh, yang pertama makhraj uh, eh, jauh memiliki satu makhraj. Kemudian yang kedua, al-halaq ada tiga makhraj. Kemudian yang ketiganya, selisan ada sepuluh. Kemudian yang keempat, syafatain ada dua dan yang kelimanya khaisum ada satu makhraj ya. Mengawali dari yang pertama, Ibnu Jazari rahimahullahu taala menjelaskan, fa'aliful jawfi waqtaha wahi huruf maddin lil hawa'i tantahi. Fa'aliful jawf. Dikatakan aliful jawf. Waqtaha dan dua saudaranya. Hmm. Aliful jawf dan dua saudaranya, yakni ya dan waw. Katakan alif jawab adalah uh, alif yang yang disukun jatuh sebelumnya fathah dengan harokat yang semisalnya, harokat yang sejenisnya. Waw yang sukun sebelumnya wamah dan ya yang sukun sebelumnya kasrah. Tolbitikan dengan huruf mad. Maka beliau mengatakan huruf med lil hawa'i itandahi Huruf mad lil hawai tandahi yang habisnya itu sampai habisnya nafas. Maka huruf e, jauf ini juga dikenal dengan huruf jaufiyah atau huruf maddiyah atau huruf hawaiyah. Ya. Ini huruf jaufiyah, jauf atau huruf mad atau dengan hawaiyah. Dikatakan hawaiyah karena memang sandarannya adalah nafas saja ya, tidak punya sandaran a i u <clears throat> ini juga harus lepas ya Oh itu saja kok oh, repot gitu ya. ya. Memang repot ini ya. Kita katakan repot. Karena kalau kemudian huruf mad ini saja kita mengeluarkannya tidak pas, itu tadi terjadi inherah. Ya akan terjadi lahan. Hmm. Akan terjadi lahan. Dari muyul condong kepada imalah. Ya. ya. Ini seringnya. Atau kepada tafkhimul huruf. Ini. Adalah dari mad yang kurang pas ya. Menjadi apa di tafkhim atau kemudian kepada ee, eh, apa namanya kepada imalah, khususnya imalah sughra ya apa itu imalah? Imalah ini kecondongan ya, uh, suara uh, tidak bagi ke, ke, lebih ke arah kasroh Ini. ini. Atau lebih eh, atau tidak kepada atau apa tidak pas ini ya. Jadi keluar dari relnya. Ya. <coughs> Maka pentingnya di sini untuk apa namanya e, mengeluarkannya dengan baik pada huruf mat ini. Karena huruf mat ini mempengaruhi kepada <clears throat> apa namanya e, yang lainnya. Ini tidak memiliki sifat e, khusus, ini tidak tergantung kepada huruf yang di depannya. Tidak tarqih juga tidak tafhim, tergantung kepada hurufnya. Kalau sebelumnya huruf mufakham, maka menjadi tafhim. Sebelumnya murakkab, maka juga dibaca tipis. <clears throat> ini huruf mad. Maka penting untuk kemudian kita uh, memahami. Dan ini sekali lagi dibutuhkan kepada kejelian. Ya. Ya, kepada kejelian. Ini kayak ada masalah uh, intonasi suara, keluarnya suaranya. A beda dengan e. Ini ya. A dan dalam uh, riwayatnya Hafiz Sanasim yang uh, banyak kita baca tidak memiliki imalah sugra. Imalah itu ada dua, imalah kubra dan sugra. Hanya memiliki imalah kubra ini pun cuma satu saja pada Bismillahi majreha. Hanya majroha dibaca majreha. Hanya itu saja. <clears throat> pada dibaca hafaz. Maka jangan coba-coba kemudian uh, menambah dari yang bukan haknya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. In. Alamin. Ya, kadang-kadang e kafi kafirin kafirin. Nah. Kafirin. Hmm. Walha. Walha. Beda kan? Ini. Walha. Walha. Ini imalah sudah kan kalau tidak jadi, apa sih salahnya, mana? Akan sulit untuk di uh, perhatikan ini. Ini mad ya. <clears throat> Ada huruf mad. Maka uh, mengucapkan juga harus lepas. ini A i u ya. Tentang panjang dan kadarnya ini nanti di babul mudud sendiri ya. Bukan di bab makharij. Makharij kita tahu tempat keluarnya. Tidak memiliki sandaran, tidak lidah, tidak juga apa namanya e, gigi, tidak juga yang lainnya. Lepas ya <clears throat> dari suara itu. Hanya ini dipengaruhi kepada mimik yang ada. Ya. A nah, terbuka. I untuk meringis ya agak sedikit meringis ya i dan u ah, agak monyong ya ini ya mimik ini dipengaruhi oleh mimiknya ya u a kalau e, beda sudah ya akan beda maka lepasin ini. Bismillah kan Bismillah bisa e. kalau mimiknya kurang pas, maka ini yang kemudian bisa terseret kepada e, imalah. Ini pada med Ya. <clears throat> Dan e, nanti juga terkait dengan makhluk-makhluk yang lain, masalah mimik ini apa gerak-gerik daripada e, mulut kita akan sangat mempengaruhi. Ini yang butuh kepada kejelian. Ini makhraj yang pertama dari 17 eh, ini adalah makhraj al-jawf. A coba bareng-bareng. A kalau bareng-bareng kan nggak malu, nggak sendirian kan. I coba. U. U. Ini ya lepas. Fa'aliful jawfi wakhtaha wahi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Habisnya adalah sampai habisnya nafas ini. <clears throat> Dan ini termasuk dari makhraj yang muqaddar. Hmm. Ya. <clears throat> Bagaimana tadi sudah kita uh, bahas maksud yang uh, alif ini uh, muqaddar. Alif, uh, waw dan ya yang disukun dan sebelumnya dengan harokat yang sejenis. Makhraj adalah makhraj muqaddar, yakni jauh. <clears throat> dan ini e, ketika disukun saja. Dan ini beda lagi dengan e, apa? Dengan huruf lin yang juga sama-sama disukun. Tapi sebelumnya adalah di fathah. Ini bagus sifat ya. Ini di wabu sifat sama-sama di sukun ya jadi waw ya dan alif ini di sukun tapi sebelumnya adalah di fathah pada umumnya pada waw dan ya waw dan ya yang uh, sebelumnya di fathah bukan dengan harokat yang sejenis ini juga dibaca mad ya. ala khilaf tentunya ya. tentunya dengan uh, perbedaan yang ada ya di kalangan para ahli qiraat. Nanti insyaallah di bab sifat, ya, di bab di sifat lin ya. Dari wawun wa yaun sukkina wa fataha qablahuma wal inhirafu suhiha. Ya. Qablahuma. Ya. Wawun wa yaun sukkina waw dan ya yang disukun <clears throat> dan di fathah huruf sebelumnya. Maka ini huruf lin. Uh, yang juga bisa dibaca mad juga dibaca qasar. Quraisy bait ini baca mad ya panjang dan juga bisa bisa dibaca qasar kembali kepada asalnya ni ila fi quraish ya. dengan uh, dibaca pendek <clears throat> ini terkait dengan masalah uh, ya dan waw yang disukun selesai dari makhraj yang pertama Kemudian yang kedua qala thumma li aqsal halqi hamzun ha'u thumma li wasthihi fa ainun ha'u adnahu ghainun kha'uha ini dari makhraj al-halq ada tiga makhraj ya. yang kedua dari makhraj al-halaq. Ini ada yang pertama aqsa al halak Kemudian wasat al halak dan adna al halak Keluar dari yang pertama adalah hamzah dan ha. Kemudian yang kedua ain dan ha dan yang keempatnya adalah ghain dan yang ketiganya adalah ghain dan kha. Ya. Ini huruf halak Yang pertama kata beliau hmm. qala thumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Kemudian untuk aqsal halak pangkal tenggorokan hamzun ha'u hamzah dan ha ya. hamzah dan ha ini dari aqsa al halak dari pangkal tenggorokan jadi bukan dari dada ya. khususnya huruf ha yang banyak orang mengatakan itu e, maksudnya adalah dari e, dada meskipun memang huruf ha ini adalah huruf yang paling lemah min auha al-huruf atau min fil huruf. Ini huruf yang paling lemah adalah huruf H ini. Karena itu sering namanya orang lemah ya. Ini sama ya, karena memiliki sifat yang lemah, kalan. Ya. Di mana-mana mesti sering dikalahkan. Seperti itu orang yang lemah ya. Ini, ini kurang adilnya ya. Kita lihat ya. Maka sering banyak dikalahkan. Nanti di bab sifat akan kita lebih detail lagi. Betapa sifat-sifat ruh itu sama dengan sifat manusia. Ya. Yang kuat suka makan yang lemah. Ya. Ya. Ini. Dan yang lemah kadang-kadang juga rakus. Ya. Ini. Ya. Ini. Subhanallah ini. Nyata ada imprah dari apa namanya dari huruf hijaiyah ini. Ya. <clears throat> Maka waktu kulladhi haqqin haqqahu ya. Berikan yang punya hak itu sesuai dengan haknya. Lemah berikan sesuai dengan kadar kelemahannya. Ya. dan yang kuat pun juga sesuai dengan kuatnya. Ya. Maka eh, seperti itulah Islam. Dan ini mengajarkan kepada kita untuk adil. Wa dikajanakum ummatan wasata. masya Allah ini. Ya. dikajanakum ummatan wasata. La tafriḍ wa la ifrat, ya. Tidak kurang dan tidak lebih. Maka jangan jadi manusia kurang lebihnya Bahaya. Ya. Baik, uh, eh, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini yang pertama dari aqsa lisan. Keluar hamzah dan ha. Khususnya pada dua huruf ini penting diperhatikan karena apa sekali ini lemah. Jangan lemah itu kemudian diangkat terlalu tinggi juga jangan. Ya. Tapi juga jangan diinjak sekalian sampai hilang. Ini. Ini. Maka perhatikan haknya yang e, seberapa besar haknya Hamzah dan hak ini. Ya. Maka kita harus tahu makhraj sudah tahu makhrajnya pengucapannya. Ya. Hamzah a nah, meskipun di sini lemah tapi punya sifat syiddah. Ya. Hamzah ini memiliki sifat yang meskipun ini makhraj paling jauh tapi e, untuk Hamzah memiliki sifat kuat memiliki sifat syidda dan jahar. Maka berikan itu sesuai dengan haknya. Ya. Jangan kemudian dilipat. Ya. A, I, U, A eh, kalau disukun ya. ya. A, ya. jelas tidak A bukan uh, apa A, I, U. Nah. Ini sifat syiddahnya masih kurang. Ya. Jaharnya belum ada. Jahernya cuman suaranya aja diangkat, ya, dikeraskan toh. Ini bukan namanya sifat jahar itu bukan berarti suaranya diangkat itu bukan, ya. Tapi ada apa eh, semacam power ya, kuat ya. Ini punya eh, kekuatan. Syiddah. Syiddah ini keras. Ya. Kerasnya a ya kulu Jelas. Alhamdu di awal. Bukan alhamdulillah al al. ini belum memberikan haknya. Alhamdulillahi rabbil alamin al al. Alhamdu ya. Ini hamzahnya. Dan ini juga sekali lagi sering ya. الله لا إله إلا هو الحي القيوم ini sudah salah ya. ya. pertama dibaca tafkhim yang kedua sifat syiddah dan jaharnya kurang ini ya beda dengan الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله beda dengan Allahu la ya. Ini perhatikan, ini hamzah ya. Dengan karena di depannya adalah huruf uh, lam ya yang di fathah jatuh sebelumnya fathah. Ini dibaca tebal ya dibaca tafkhim Allahu ya. maka jangan sampai keseret dengan uh, tafkhimnya lam di sini Al oh, sudah Allahu ini sudah salah oh ah, sudah tidak a lagi ini Allahu la ila. ini sekali lagi butuh kepada kejadian ya kalau nggak diperhatikan oh, yes. mana sih eh, kayak kayak maka di sini yang sering kita disalahkannya tetap karena nggak paham di sini ya nggak paham akan kesalahan yang e, eh, dilakukannya maka ini pentingnya untuk ngerti kesalahan itu seperti itu ya ta'allam tu syarra di li syarri walakin ditawaqih ya. tahu yang buruk bukan untuk melakukannya tapi supaya kita menghindar dan ini penting ya hal-hal yang terkadang kita anggap apa namanya satu hal yang uh, ya wajar-wajar saja ternyata adalah buruk dan ini kebanyakan yang menyebar ya di kalangan masyarakat kita. Ini dari sifat huruf kita, masya Allah ya. Dari makharijul huruf dan kan sama seperti kehidupan manusia ya. Ini yang terkadang itu dianggap biasa, nah, ternyata satu hal yang berdosa. Ya. Dianggap satu hal yang benar, ternyata ini satu hal yang salah. Nah, ternyata kalau kemudian kita rinci, oh masih banyak lahan yang banyak kita eh, lakukan dalam baca Al-Quran. Ya. Maka seperti itu ya. Itu betapa banyak orang e, kaitan masalah akidah, masalah ibadah kan banyak seperti itu. Ini. Maka sama seperti e, kita ketika baca Quran, sama aja ya. ini <clears throat> masih ada yang e, terkadang dianggap benar ya. Ini hamzah ya. Ini. Maka dengan makhraj yang kita pahami adalah dari aqsa al-halq. Ini tempatnya adalah dari aqsa al-halq. A I Jangan A, I, ya ini kalau yang ngajar TPA ini <clears throat> atau ngajari Iqra, ini hati-hati ya. <clears throat> Sering anak itu susah ya di sini ya. Tinggal jadi A, I, U dua kesalahan sekaligus kita ajarkan kepada anak-anak kita ya. Yang pertama menyeret huruf dan ini menambah mad. Ini, menambah mad. Yang terkadang kita sendiri banyak orang nggak sadar. Apa sih salahnya? Oh, ternyata huruf itu disyarat-syarat. Ya. Ini. Ya. Iya, yang kedua, menghilangkan sifat dari jahar dan syiddahnya ini. Pada Hamzah ini. dan ini yang paling sulit untuk kemudian diperbaiki. Ya. Kalau sudah terbiasa seperti itu, sulit untuk diperbaiki pada Hamzah ini. Ya. Maka eh, bagi yang ngajar ikra ini, ini harus diperhatikan ya. Qala eh, <clears throat> thumma li aqsal halqi hamzun ha'u. A i u dari huruf-huruf hijaiyah ini ketika dikeluarkan itu ada semacam tekanan ya. Ada e, penekanan <clears throat> yang kuat. Ini. A beda dengan a, i, u. Jadi A dan ini semuanya ya. Semuanya nanti sampai yang khususnya dari makhraj muhakkak uh, eh, semuanya adalah ada semacam tekanan jadi berbobot. punya punya bobot ya dalam mengucapkannya Bismillahirrahmanirrahim. Bismi mi tidak mi tidak em ya. Tadi ma ya. La tidak la tapi la ada punya bobot ini. Jadi punya apa? punya kekuatan ini ketika mengeluarkannya ya. A I U A coba A I U A nah, sekali lagi A I U A ya baik ini yang pertama dari uh, makhraj Eh, Hamzah. Dan nanti kita akan tahu oh, kesalahan-kesalahannya kalau sudah eh, apa namanya bergabung dengan dalam bacaan biasanya ini yang sudah apa eh, khususnya biasanya kalau orang Betawi, orang Sunda ya Hamzah ini biasanya ke ain ya. Padahal ini kan makhraj yang berbeda ya. Ini kepada ain Kemudian yang kedua <clears throat> dari yang satu makhraj dengan hamzah ini adalah ha. Nah. Ha, hi, hu, ah. Coba. Ha, hi, hu, ah. Ini jangan berlebihan ya. Nanti habis nafasnya ya. Karena ini yang paling menghabiskan nafas. Makanya para apa eh, ahli qiraat maqamat itu paling hati-hati sekali kalau ketemu dengan hak ini mereka pintar bagaimana nyuri nafas ya. ya nyuri nafas ini ibadah karena huruf H ini paling menghabiskan uh, nafas ya. tapi sekali lagi bukan dari dada tapi dari uh, aqsa al dari pangkal tenggorokan H hi hu maka ada tekanan tidak h, hi hu tidak juga ha hi nah ini berlebihan ya habis ihdinas sirat habis dan itu juga sekali lagi kita umat yang wasat ya baina tafrid wal ifrat ya Ibnu Jazir mengatakan bil lutfi fil nutqi bila ta'assufi ya. ya. bil lutfi fil nutqi bila ta'assufi dengan lembut ya. dalam mengucapkannya bila ta'assuf ya tanpa data ada pada tanpa ada takalluf, me <clears throat> memberat-beratkan. ini lembut dalam pengucapannya. Ya. Ini ha, hi, hu, ah. Dan dalam sifat-sifatnya nanti kita bahas bahwa ha ini memiliki sifat-sifat yang sangat lemah. Nah, makanya sering hilang. <clears throat> Contohnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin <clears throat> بسم الله الرحمن الرحيم ini hilang haknya ya Alhamdulillahi rabbil alamin haknya cuma dapat kedap apa cuman mendapat bagian i saja Alhamdulillahi ya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ita tidak dikeluarkan sebagaimana maksudnya hi ya. Alhamdulillahi rob Ya. Meskipun lemah, berikan sesuai dengan kelemahannya. Jangan lemah kemudian diinjak sekalian. Ya. Jangan. Ya. dari ladhi haqqin kau Ini adil. Ya. Adil. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hanya kemudian tampak ketika disukun di akhir. Ihdinas. Oh, berbihan. Oh, ini diberikan pada yang pertama dihilangkan karena oh, kemudian pada yang kedua diberikan oh, lebih ini. Ya. Ini. Ya. Ini ya. Pada ihdinas ah ini nggak benar. Berikan sesuai dengan haknya. Ihdinas siratal mustaqim ya. Maka khususnya hamzah dan ha Ketika bertemu huruf-huruf yang lemah ini, ketika bertemu dengan huruf-huruf yang kuat, maka ini apa, he, penting untuk diperhatikan. Maka penting untuk nanti juga di babus sifat kita akan lebih detail mengenal mana yang kuat, mana yang lemah. Nah, supaya yang kuat diberikan sesuai dengan kadarnya, eh, yang lemah pun juga demikian. Ya. Dan agar tidak terseret satu dengan yang lainnya. Ini. Maka <clears throat> ini kembali kepada masalah dari makhraj yang pertama dari uh, makhraj al-halq hamzah dan ha. Ini. ini hamzah ini atau khususnya di ha ini juga paling sering hilang. Maka berikan sesuai dengan haknya. Ha hi hu ah ya. Ini yang pertama. <clears throat> Kemudian yang kedua, ثم لأقصى الحلق همز hamzun ha'u, لوسطه فعين ha'u. Makhraj yang kedua adalah dari wasatul halaq. Dari bagian tengah tenggorokan. Hmm, wasat al-halaq keluar ain dan ha. Ainun ha'u. A ain au a. Nah, ini eh, berdekatan dengan hamzah maka sering hamzah itu masuk kepada ain ya A, i, O, A. Coba. A, i, O, A. Tidak A, tidak juga nga. Ya. Ya. Kalau nga masih mending ya, masih ada baunya, Ada bau ainnya. Nganya orang Banyumas, ya. orang Jawa khususnya. Ya. Ngalamin ya ini <clears throat> ain a ain au a ثم fa fa'ainun ha'u oh, kemudian yang kedua adalah ha juga <clears throat> berikan uh, pada tempatnya ha hi hu ah coba <clears throat> yang ha hi ru'ah. di Dilepas tapi jangan berlebihan. Seperti haknya orang Syam. Orang Syam punya kekhususan di sini. Dan kelihatan sekali pada haknya. Ya. Ini. Makanya kalau yang mengambil riwayat dari Syam, nah biasanya haknya itu akan berbeda. Ini. Ya. Ini akan berbeda. Ya. Uh, dan Wallahu taala alam eh, Ustaz Abu Hazim sepertinya banyak merujuk dari Syam ya. Bisa melihat di bukunya itu ya. <clears throat> Khususnya di uh, eh, Iqlab dan di Ikhfa Syafawi ya. Ikhfa Syafawi dan Iqlab ini ya. Ini dikatakan ijma ulama Syam katanya. Ijma'nya ulama Syam. Ya, memang ulama Syam saja. Ya, bukan ijma' Qurra secara keseluruhan. <clears throat> Beliau abang membawakannya di uh, bukunya itu ya. Dan uh, itu ada apa uh, ke ciri khas lah istilahnya. Ada kekhususan, ada ciri khas dari mereka orang Syam pada hak di sini. Biasanya lebih nah, haknya. Hmm. maka itu bisa di, dalam e, kalau yang apa e, tugas dengan itu akan bisa tahu oh, ini haknya orang Syam, orang Syamnya. <clears throat> e, eh, adapun yang benar ya sebagaimana dikatakan menjajah ya, ini e, sekedarnya saja ini sesuai dengan e, makhrajnya dan tidak berlebihan dalam mengucapkannya. hak hi, hu, ah nah khususnya di sukun ketika disukunnya biasanya uh, dari syam akan kentara sekali haknya ya. Ini. ha hi hu ah dan dua makhraj ini atau dua huruf ini insyaallah uh, tidak terlalu sulit ya <clears throat> kemudian kita lanjut pada berikutnya dari makhraj al-halaq ini ثم لوسطه فعين حاء أدناه غين kha'uha. Nah, yang ketiga adalah adna al Bagian ujung ya, tenggorokan. Ujung tenggorokan adna al Keluar ghain dan kha. Ya. Keluar ghain dan kha. Gha ghi ru al hmm. Hmm. ra ri ru al ya. lihat mimiknya ya. bukan ro ya. Ya. bukan huruf syafatain ya perhatikan ya nggak perlu monyong ya bibirnya ya ra ghairi kan ghairil ya kha juga demikian ya, ya tidak juga tidak juga tidak ah dengan melongo ho bukan ya tapi kha ya kha karena huruf tenggorokan mau di bibirnya mau dia juga tetap akan keluar ya ra nah, karena bukan dari ini ra dengan ra nah, tetap juga sama ini karena bukan huruf syafatain tapi lidah kita pada umumnya ya, mesti bibir itu karena ada o ya eh, itu semua yang uh, ada huruf o-nya dalam suara kita biasanya bibir itu ikut monyong ini. <clears throat> dan ini yang pertama k dan r Makanya sekali lagi butuh diperhatikan. Ketika mengucapkan ini uh, bibir tidak boleh bergerak ya. Karena bukan huruf syafatain ya. r kan, ya. ri, u al, al, bukan ra khususnya ketika di fathah ya ketika di fathah ra bukan wa kha juga bukan kha ya. ya, ya, ya. dan ra ini e, tidak boleh berlebihan juga e, terkadang e, apa namanya dibaca kol-kolah ini ketika disukun khususnya ini. Ya al keluar gha-nya. Ya. Magh, ghairil magh, magh. Ini juga hati-hati. Ghairil maghdubi alaih, magh. Nah, meskipun sedikit di sini ya. Ada uh, eh, kol-kolah pantulan suara. Ini tidak ada ya. Gha, ri, ru, al. Coba ra, ri, ru, ar. Perhatikan mimiknya, bibirnya ya. Ra, ri, ru, ar. Ya. Ra, ri, ru, ar. Nah, khususnya ketika di fathah. <clears throat> Kemudian yang kedua, kha, khi, khu, ah. Coba. Kha, khi, hu ah taib ya pada uh, eh, ghain dan kha karena dua-duanya ini juga uh, dari uh, huruf musta'liyah huruf-huruf baca tafkhim dibaca tebal ya di <clears throat> bab sifat nanti ini dua huruf ini adalah meskipun uh, termasuk yang lemah dari huruf musta'liyah tapi tetap yang kuat dari huruf-huruf mustafilah dari huruf-huruf istifal. <clears throat> Uh, eh, selesai sudah dari tiga yang pertama dari makhraj al-halaq. Hamzah dengan ha satu makhraj, ain dengan ha satu makhraj, kemudian ghain dan kha adalah juga satu makhraj dari adna al-halaq <clears throat> dari uh, bagian uh, ujung tenggorokan pangkal, tengah, dan ujung. Kemudian memasuki berikutnya <clears throat> adalah makhrajul lisan. Nah, empat makhraj sudah kita bahas ya. Dan eh, apa namanya penyimpangan-penyimpangan yang ada pada <clears throat> empat makhraj ini. Kemudian yang kelima atau makhraj yang ketiga adalah makhrajul lisan yang ini dari lisan ini ada 10 makhraj. Ini. Dan makhraj yang kelimanya kalau tertib ya. Yang pertama jauh, kemudian empat e, adalah di halak, kemudian yang kelima. <coughs> Qala Ibnu Jazari rahimahullahu taala khauha wal qafu aqsal lisani fawq thumma al kafu asfal. wal qafu aqsal lisan. Yang pertama adalah aqsa al-lisan. Dari pangkal lidah. Keluar qaf. Yang ini di atas. Pangkal lidah ini ada dua huruf. Qaf dan kaf, tapi juga berbeda. Ya. Pangkal lidah untuk qaf ini lebih ke atas ya. Pangkal lidah bagian atas, sementara kaf di bawahnya. Ya. Kaf di bawahnya makhrajnya qaf. Ya. Makanya Ibn mengatakan wal qafu aqsal lisani fawq. Di atas. Ya. Summal kafu asfal. Kemudian kaf di bawahnya. Jadi sama-sama dari makhrajnya uh, eh, aksal lisan pangkal lidah ini hanya atas dan bawah. Dan memang memiliki sifat yang berbeda ya dari dua huruf ini ya. Wal qafu lisan. Ini makhruj yang keempat. Eh, eh atau eh, makhruj yang kelima ya. <clears throat> dari e, tartib yang ada tadi ya. yang memiliki dua e, huruf aqsal lisan. Dari la ini. La. Nah, juga sama seperti ghain dan kha. Ya. Perhatikan pada bibirnya. La, li, lu, aq. Ya. ba La, li, lu, aq. ya. Bibirnya ya, perhatikan. Ini bukan huruf syafatain bukan ngo nah, ya harus melongo dulu ngo ya harus uh, biasanya monyong ya ngo bukan bukan tapi ngo saja ya ngo bi gu aq ngo bi gu aq sekali lagi coba ngo bi gu aq ini juga termasuk dari huruf kuat dengan sifat kol-kolahnya dan juga sifat istilahnya. Ya. Dan ini uh, <clears throat> menempati peringkat yang kelima ya, dari huruf-huruf musta'la dari sisi kekuatannya setelah huruf itbak ya. Nanti di sifat. Ya. <clears throat> dengan eh, masuk huruf istilah dan juga huruf it, apa -kolah. Dan hmm, kola ini juga merupakan kuat. Kenapa? Karena sandaran makhrujnya kuat. Aqqa. Hmm. Ketika apa e, sandaran makhluknya dari e, pangkal lidah ini karena kuatnya kemudian keluar pantulan suara ya. hanya nanti suaranya kemana nanti di bab kol akan kita bahas ya Kol-kola itu kepada fathah atau kepada kasro atau kepada dhamma atau kepada huruf yang sejenis ya kalau sebelumnya fathah ya kepada fathah kepada kasra kasra atau kepada dhamma dhamma falaqo apa pantulannya ini kepada fathah atau kemana tapi nah itu iqraba iqi sebelumnya kan kasrah ya dan juga masalah ya nanti insyaallah di kol kalangan kita bahasnya <clears throat> sifat ini qaf ya. mu Kemudian yang kedua adalah kaf. Sama-sama di uh, makhraj uh, aqsal lisan dari pangkal lidah ini. Thummal kafu asfal. Kemudian kaf di bawahnya. Ka ki ku ak bukan ka yang kita punya. Nah. Tapi ka eh, bersamaan ada sifat hamas di sini. Bersamaan keluarnya suara keluar nafas. Hanya tentunya juga jangan berbin ak. Allahu akbar. eh, ya, ak ini juga eh, karena keluarnya suara atau keluarnya nafas ini tilkaian spontan, bukan dibuat-buat. Ya bukan dibuat-buat pada qalqala ini atau pada hames itu ini kalau qalqala keluarnya kan pantulannya suara sementara kaf yang mantul itu nafasnya ak itu juga sesuatu yang otomatis pasti keluar baik dalam keadaan berharokat atau terlebih juga disukun ka keluar juga ka meskipun di sini sedikit tidak seperti huruf hamas yang lain seperti sa ya kan ha juga seperti ha kan keluarnya lebih banyak ya atau ha ya yang keluar ketika mengucapkannya nafas itu keluar lebih banyak <clears throat> dan untuk k sedikit ya nah, tapi ini tetap ada karena e, kenapa keluar sua, eh, keluar nafas ini juga karena menunjukkan e, kuatnya sandaran makhraj ini ak hmm. ak Ka, ki, ku, ak. Coba. Ka, ki, ku, ak. Lagi. Ka, ki, ku, ak. Baik. Uh, ini pada ka ya. Dan uh, perlu diperhatikan pada kaf ini dengan sifat hamas ini. Dan hamas ini sifat lemah. Hamas ini sifat yang lemah tapi men karena apa? Ibaratnya bendungan masih jebol, masih ada yang rembes ini ya, sudah ditutup tapi tetap masih ada yang jebol. Nah, ini jebolannya menunjukkan ini nah, lemah kan. Ya. Maka tapi ini menunjukkan sandaran makhraj yang kuat ya. Karena sandaran makhraj yang kuat maka ah, keluar apa namanya uh, suara ini ya. Ya, keluar apa he, nafas ya ak ga ki ku ak ini maka kita sudah tahu dari e, dua makhraj ini e, ketika membaca perlu untuk kemudian kita perhatikan kafirin bukan kafirin bukan ka yang e, kita punya ya, ya yang kita ka ya ka ya. Maka tambah dari yang sudah ada agar sedikit dibasahi ya kak yang kering ya dengan uh, adanya uh, nafas yang keluar ya ka ki ku ak bukan ka ki ku ya daruhum ya kulu ya ku ha? bukan daruhum ya kulu ku ha, kan ku beda dengan ku ya Daruhum yakulu wa yatamad. kaf dan ta ini yang eh, sama-sama uh, memiliki sifat hamas dan juga hamasnya ini pun juga lemah. Tidak seperti huruf hamas yang lainnya. Ini bersamaan keluarnya suara keluar nafas. Dia beberapa sifat akan lebih detail. Uh, dari sini kita mengerti memahami makhraj dari dua huruf ini. Ya. Ini dari Aqsa, Al-Lisan, Qaf, dan Kaf. Makhraj yang ke-6. Dari Aqsa disan lisan Di bawah makhrajnya Qaf. Ini antara uh, mulut dengan pangka dengan tenggorokan. Maka ini dua huruf ini adalah di tapal batas. Ya batas antara lisan dengan halq lebih dekat ke maka eh, <coughs> nanti juga memiliki pada ikhfa pun juga akan berbeda karena ini di perbatasan ya tengah-tengah antara halq dengan eh, lisan ya antara halq dengan mulut ini adalah di kaf dan taf ini maka nanti di apa namanya ikhfa juga memiliki kekhususan. Jadi tidak sama ikhfa-nya untuk dua huruf ini. ini. E, hanya kemudian bagaimana pengucapannya ini yang penting untuk yang perlu untuk kemudian kita latihan kita prakteknya. Mana yang lebih dari ikhfa kita tahu ikhfa itu adalah baina al-idhar wal Antara idhar dengan antara idhar dengan uh, idgham. Ini. Ini uh, eh, dan ini tengah-tengah. Ya. Dan tengah-tengahnya ini ada yang lebih condong kepada izhar dan ada yang lebih condong kepada idghamnya. Dan qaf dan kaf ini memiliki kekhususan. Yani, yang berbeda. Misalnya akan kita bahas di babnya. Ya. Maka pentingnya untuk kita memahami ini supaya nanti juga sifat-sifat yang di, uh, yang berikutnya atau sifat-sifat yang terlahir dari makhraj ini Eh, karena makhrajnya ini maka akan bisa terrealisasi dengan baik dan ini nanti di uh, ahkamul hurufnya. Ahkamul huruf akan bisa terrealisasi dengan baik manakala di e, makharij dan sifatnya itu juga betul-betul dipraktekkan dengan baik. Maka ketika mengucapkannya akan e, akan baik ini. Ketika ikhfa'nya juga pas ini. akan apa sesuai dengan standar ya. Ini qaf dan kaf. Adnahu ghainun kha'uha wal qafu aqsal lisan thumma al kafu asfal. Ya. Sekali lagi coba. La ghi gu aq. Coba. Ka ki ku ak. Ka ki ku ak. Baik. Uh, ini dulu barangkali ya yang kita bahas ya, pada kesempatan pagi hari ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada makhraj berikutnya dari makhluk lisan. Bismillah ta'ala. Hmm. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan uh, akan menambah semangat pada kita dan kita bisa bersabar ya. <clears throat> bersabar sedikit dengan saya ya pada hari, hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya untuk kita perhatian kepada Al-Quran dan termasuk menjadi ahli Al-Quran. Amin ya mujibus sa'ilin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.